Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-185 dari kitab Umdatul Ahkam. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka sebelum kita lanjutkan kepada hadis berikutnya, insyaallah taala kita murajaah sejenak tentang beberapa faedah yang telah kita dapatkan pada pelajaran yang lalu itu. Baik, siapa yang menyebutkan faedah dari pelajaran lalu? Iya. Yeah. ya bolehnya berpuasa dalam keadaan safar tidak berpuasa dalam keadaan safar karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam membiarkan para sahabat yang tidak berpuasa dalam keadaan safar tersebut. Safarnya bersama siapa? Bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada faedah yang lain? Ya. nah berbuka atau tidak berpuasa ketika dalam keadaan safar menjadi afdal lebih utama manakala dengan tidak berpuasa itu terdapat suatu masalah. Seperti apa contohnya masalah itu? Nah, ada faedah yang lain? Ayo. Ya. Adanya anjuran atau bimbingan untuk saling bantu-membantu sesama kaum muslimin. Dan amalan ini termasuk amalan yang mulia di dalam Islam. Ada faedah yang lain? Ya. Yeah. ya keadaan para sahabat yang miskin akan dunia apakah kemiskinan beliau akan dunia ini menghalangi untuk beramal soleh? Tidak. Bahkan dalam hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang apa? saling membantu bisa saling membantu atau e, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ekonomi mereka tergolong lemah. Baik, hadis yang dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik tentang perjalanan yang dilakukan oleh beliau bersama para sahabat dan dipimpin langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini perjalanan kemana Firman Iya perjalanan di saat menuju kota Makkah dengan misi penaklukan penaklukan kota Makkah tersebut. Tahun berapa? Tahun 8 Hijriah. Pada bulan apa perjalanan ini ditempuh? pada eh, pada bulan Ramadan. Iya. Perjalanan tersebut ditempuh dalam bulan Ramadan. Makanya ada kasus seperti ini yang dikisahkan oleh Anas bin Malik sebahagian sahabat berpuasa dan sebahagian tidak karena memang kasusnya terjadi pada bulan Ramadan. Ada faedah yang lain sebelum kita pindah ke hadis sebelumnya, eh, hadis setelahnya? Ya. Iya. Apa faedah lainnya? Anjuran untuk kiat beramal dan meninggalkan kemalasan. Dari mana hal ini di, didapat? Iya. Uh, hal itu diambil dari kondisi para sahabat Ridwanullah alaihim jami'an yang berada di bulan suci Ramadan namun tidak menghalangi mereka untuk beramal soleh, tidak menghalangi mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam perjalanan tidak menghalangi mereka yang kuat untuk membantu yang lemah, yang mampu untuk berbuat bagi saudara-saudaranya. Apa makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri"? Apa Farid? "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri". Apa maknanya? Baik, siapa yang membantu? Iya. Iya, orang-orang yang berbuka pada hari ini pergi dengan membawa pahala. Pahala atas apa?